السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابك الغر الميامين ومن دبئهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة افتحوا كتاب القواعد الأسهل في علم مصطلح الحديث افتحوا قد وصلنا إلى الصفحة الثامنة فضل علم الحديث والشرف أهل تفضل أستاذ محسن الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمكم الله وقال رضي الله عنه وعنا جميعا فصل علم الحديث وشرف أهله وقد ورد في فضيلة علم الحديث وأهله أحاديث كثيرة وسأذكر أشهرها عن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه اللهم صل وسلم عليه أو في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وحسنه وهذه منقبة شريفة تختص برواة الآثار ونقلتها لأنه لا يؤرب لإصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة يخلدون ذكره ويسلمون عليه في معظم الأوقات في مجالس مذاكراتهم ودروسهم ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوى من سامع رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهكذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرك نعم فيه أحدا من الأمة ثالثا قال صلى الله عليه وسلم نعم يحمل نعم يحمل هذا العلم من كل خلف أذوله أدوله أدوله ينفون عنه تحريف الغالبين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين رواه البيهقي في المدخل وذكر الغفلاني أنه يصير تروبه حسنا وفي هذا الحديث بيان عدالة أهل الحديث كفاية أحسن جزاكم الله خير الجزاء الحمد لله Pada kesempatan pagi hari ini, Bismillah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu mustalahil hadis. Kemarin kita sudah memaparkan tentang definisinya. Nah, sekarang kita masuk kepada fadlu ilmil hadis wasarfu ahli yaitu keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para ahli hadis. Karena keutamaan daripada keutamaan daripada ilmu hadis ini menjadi salah satu mabda yang menyebabkan ilmu hadis menjadi disiplin ilmu tersendiri sebagaimana telah kita bahas pada pelajaran yang lalu di sini disebutkan bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para ahli hadis sangat banyak. Antara lain satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab jami'nya yang bersumber dari Sayyiduna Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Beliau menyatakan, "Aulan nas bi yaumal qiyamah atan alayya atau aktaruhum alayya sholat Orang yang paling utama paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Orang yang paling banyak menyampaikan sholawat bagiku. Nah muncul pertanyaan, apa hubungannya hadis ini dengan keutamaan ilmu hadis? Bukankah hadis ini bicara tentang keutamaan sholawat? Hadis ini bicara tentang keutamaan sholawat. Apa hubungannya dengan ilmu hadis? Nah, sehingga dia menjadi hujah, menjadi dalil sebagai dasar yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu hadis. Maka di sini dijelaskan oleh sahibul kitab Al-Mu'allif yaitu Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu wa arda beliau mengatakan wa hadhihi manqabatun syarifatun tahtassu birwatil asar wa naqalatiha ini adalah satu kedudukan yang sangat mulia yang dikhususkan untuk para perawi asar dan para penukilnya Maksud asar di sini hadis. Kenapa? Li'annahu sebab la minas solati ala rasulillah tidaklah diketahui sekumpulan daripada ulama yang solawatnya kepada Nabi lebih banyak daripada ahli hadis. Kenapa? Sebab ahli hadis kan sedikit-sedikit bicara qala Rasulullah. Sami'a Rasulullah. Rasulullah fa'ala kida, fa'ala kida. Begitu dia sebut nama Rasulullah, dia berselawat. Jadi ulama hadis kalau bicara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawa an sallallahu alaihi wasallam, ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Qoman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama hadis ini kan kerjaan mereka kan tugas mereka meriwayatkan ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi. Setiap mereka menyebut nama Nabi, mereka selawat. Begitu juga saat mereka menulis hadis. Setiap saat mereka menulis nama Nabi, apakah dengan Rasulullah, Nabi Allah, selalu mereka mengucapkan selawat. Jadi hubungannya di sini. Oh, karena boleh dikatakan tidak ada yang selawatnya lebih banyak kepada Nabi di antara ulama-ulama berbagai macam disiplin ilmu yang lebih banyak daripada ulama hadis. Kenapa? Karena dalam periwayatan hadis sering menyebut nama Nabi. Sementara solawat itu bergandeng dengan penyebutan nama Nabi. Sehingga para ulama hadis adalah ulama yang paling banyak mengucapkan solawat untuk Nabi dan paling banyak menulis solawat untuk Nabi melalui kitab-kitab hadis yang mereka susun. Nah, kalau mereka sudah terbukti fakta bahwa mereka yang paling banyak solawatnya, mereka yang paling sering bersolawatnya, sementara hadis tadi mengatakan aulan nasbi yaumal qiyamah aktaruhum alaiya solatan Orang yang paling dekatku denganku dengan di hari kiamat, yang paling utama terhadapku di hari kiamat, adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Ini merupakan manqabatun syarifah. Ini merupakan kedudukan yang mulia. Nah, lihat saja. Kita kalau tadi kita belajar akidah, sekali-sekali sebut nama Nabi, kita selawat. Kita tadi belajar ulumul Quran, sekali-sekali kita sebut nama Nabi, kita selawat. Tapi kalau kita belajar ilmu hadis, jadi ya dikit-dikit nama Nabi terus yang kita sebut. Makanya belajar ilmu hadis akan banyak membuat kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang pertama. Jadi kenapa hadis ini menjadi dalil? Eh, karena memang para ulama hadis adalah ulama yang tabiatnya, karakternya banyak menyampaikan selawat buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, yaitu yang juga diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi uh, radhiyallahu taala anhu yang juga bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw'a min sami'." Jadi ini Allah uh, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Ini doanya Nabi. Siapa yang didoakan oleh Nabi? Nabi mendoakan semoga Allah yaitu menerangi, memberikan cahaya uh, daripada orang yang yang bagaimana orang yang mendengar sesuatu dari kita berarti mendengar apa tuh? Mendengar hadis. Orang yang mendengar sesuatu dari kita nah kemudian apa yang terjadi faballaghahu kemudian dia sampaikan kepada orang lain apa yang dia dengar. Nabi doain nadarallah Kata Nabi, semoga Allah yaitu mencerahkan wajahnya, mencerahkan hidupnya, menerangi jalannya. Nah ini luar biasa doa dari Nabi. Yang Nabi doakan adalah orang yang mendengar sesuatu dari Nabi, kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu mereka yang tahu hadis, mendengar hadis, mendapatkan hadis, kemudian hadis yang dia dengar disampaikan kepada orang lain. Dan jangan lupa, Nabi juga mengingatkan farubba muballaghin au min same. Kadang-kadang orang yang nggak dengar langsung, orang yang cuma nerima penyampaian dari orang lain, justru lebih paham daripada orang yang dengar langsung. Kadang-kadang seseorang dengar langsung nih, suatu ungkapan. Begitu dia sampein ke orang lain, orang lain yang nggak dengar langsung, kadang-kadang lebih paham dari dia maksudnya. Kadang-kadang lebih lebih lebih mendalami maknanya daripada orang yang mendengar langsung. Nah, artinya di sini Nabi memberikan dorongan. Jangan menyembunyikan apa yang datang dari Nabi. Sampaikan aja. Kau paham, gak paham, apa yang kau dengar, sampaikan. Sebab kadang-kadang kita gak paham. Justru begitu kita kesampaian ke orang, orang yang dengar belakangan baru paham. Nah, ini bukan tidak mungkin terjadi. Karena kadang-kadang Allah memberikan karunia-Nya, minhahnya, eh, kepada aneka ragam manusia itu berbeda. Kadang-kadang justru Allah memberikan al-wa'yu, yaitu kesadaran, pemahaman yang mendalam, justru kepada orang-orang yang nggak mendengar langsung. Itu bisa terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya bagaimana hadis ini bisa menjadi dalil tentang keutamaan ilmu hadis dan para ahli hadis? Jawabnya, karena dalam hadis ini Nabi mendoakan. Mendoakan siapa? mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Ini menjadi dalil bahwa ilmu hadis dan para ahli hadis punya kedudukan tersendiri. Bagaimana tidak didoakan oleh Nabi untuk kebahagiaan hidupnya, untuk keterang benderangan daripada jalan kehidupannya. Alhamdulillah. Nah kemudian yang ketiga, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala wara'a di mana disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda di mana beliau mengatakan yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh jadi ilmu ini kata Nabi dibawa daripada setiap generasi berikutnya udulu oleh orang-orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang gak suka berbuat maksiat secara terang-terangan. Orang yang amanat dan jujur, orang yang tidak berbohong. Jadi Nabi menyampaikan bahwa ilmu ini, ilmu yang mana? Ilmu tentang apa yang Nabi sampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya baik menyangkut ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keputusan Nabi, ilmu ini dari generasi ke generasi kata Nabi akan dibawa, akan dijaga oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanat. Yang apa tugas mereka? Yang fauna anu tahrifal ghalin. Orang-orang ini akan mencegah, akan melenyapkan, tahrifal ghalin, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang kelewat batas. Al-ghalin orang yang kelewat batas, tahrif, penyelewengan, penyimpangan. Kemudian wantihal al-mubtirin dan orang-orang yang membawa ilmu hadis ini juga akan intihal al-mubtilin. Intihal al-mubtilin juga akan mencegah, melenyapkan, menghilangkan me yaitu bumi hanguskan atau memporak-porandakan usaha pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka kebatilan. Inti hal itu upaya memalsukan, mengada-ada, yang tidak ada diada-ada. Nah, jadi ulama-ulama hadis akan menghadapi mereka, akan mencegah mereka melakukan penyimpangan, akan mencegah mereka daripada melakukan pemalsuan-pemalsuan hadis. Wa ta'wil jahilin juga akan mencegah mereka mereka-mereka orang-orang bodoh yang seenaknya ingin mentakwilkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anda lihat luar biasa kedudukan ulama hadis perannya. Jadi di sini disebutkan peran ulama hadis itu untuk mencegah jangan sampai orang seenaknya memasukkan hadis, jangan sampai orang seenaknya membuat-buat syariat dengan mengaku Nabi pernah bicara Nabi pernah berbuat itu justru keberadaan ulama hadis menjadi benteng yang luar biasa untuk menghadapi mereka. Alhamdulillahirabbil Alamin. Nah kemudian hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qastalani bahwa hadis ini menjadi hasan karena banyak turuknya. Itu karena banyak daripada jalan sanatnya, sehingga sampai kepada kita, walaupun beberapa hadis itu toif, tapi mereka menjadi saling menguatkan, dan nilainya adalah hasan. Nah inilah yang digunakan oleh al-muallif rahimahullahu taala wa arda di dalam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan daripada para ahli hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita masuk halaman 10. Tafadhal, آه، silakan. حبيب إدروس أو إلى الصحابة أو التابعين السنة لغة الطريقة واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إلى الصحابة أو التابعين فهي على هذا مرادفة للحديث بالمعنى متقدم وقيل الحديث قال فهي على هذا مرادفة wa fi'li Allahumma salli wa sallim wa sunnatu sallallahu alaihi wasallam يشتغل بالحديث محدث وبالطوارئ ونحوها أخبار وقيل ثالثا وقيل الحديث أخص من الخبر فكل حديث خبر فكل حديث خبر فكل حديث خبر ولا عكس ولا عكس والخبر ما يخبر ما يخبر به فلما كان قول, قول الصحابي بقية من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان أصل الأخبار إنما هو أنه صلى الله عليه Wasallam. ناسب أن يسمى Nasaba. ناسب مترادفات لمعنى واحد لمعنى واحد لمعنى واحد وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آه. قول أو فعل أو تقرير أو صفات أو إلى الصحاب أو التابعين وقرائن الرواية عن الرسول والصحابة والتابعين تعيين وتأويل تعين وتحدد تعين وتحدد مصطلحات Naam, kifaya. Jazakumullahu khair. Ahsan. Sekarang kita masuk ke ta'arif awaliyah. Ta'arif itu jamak dari ta'rif. Definisi. Jadi di sini pada pembukaan pelajaran ilmu hadis tentang mustalah, kita diperkenalkan dengan definisi dari sejumlah istilah awaliyah yang mendasar sekali. Nah pertama kita akan melihat apa makna hadis, apa makna sunnah, apa makna khobar, apa makna asar. Ada hadis, ada khobar, ada sunnah, ada asar. Al-hadis, kalau secara bahasa, dia artinya baru, didul qadim. Uh, itu lawan daripada kata lama. Tapi secara istilah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi min kaulin baik berupa ucapan wa fi'lin atau berupa perbuatan au takririn atau berupa ketetapan au atau juga yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in karena itu jangan kaget. Ucapan Nabi disebut hadis. Ucapan sahabat disebut hadis. Ucapan tabi'in juga disebut hadis. Tapi tentu berbeda nilai. Nah, tentu berbeda nilai. Kalau ucapan Nabi sebagai hadis Nabi ah, itu nilainya begitu tinggi menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Istilah boleh sama, nilai berbeda. Nah kemudian yang kedua as-sunnah. As-sunnah itu kalau secara bahasa artinya jalan. Tapi secara istilah di sini disebutkan ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu qaririn au ila sahabi awit tabi'i. Coba kalau kita lihat sama gak yang tadi? Sama. Kalau kita lihat dengan yang tadi sama. Makanya di sini dikatakan oleh muallif fahuwa ala hada muradifatun lil hadis. Maka sunnah dengan makna yang seperti ini menjadi sama sinonim dengan hadis. Sunnah dan hadis artinya sama kalau didefinisikan seperti ini. Namun demikian, namun demikian, ada juga ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah. Jadi kalau dilihat secara istilah umum, hadis dan sunnah sama. Ya hadis, ya sunnah. Makanya suka para kiai kalau bicara suka mengatakan bahwa ada dua sumber hukum Islam yang utama, Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang dia sebut Al-Quran dan sun, sunnah maksudnya sama. Nah, jadi sunnah dan hadis di situ, Artinya sama. Nah, adapun ulama yang membedakan. Kita perhatikan di halaman ke-10. Di situ ada yang berpendapat qila al hadisu khas bi qawlihi wa fi'lihi wa sunnatu amma. Hadis hanya khusus untuk ucapan dan perbuatan Nabi. Tidak boleh buat selain Nabi. Sedangkan sunnah umum. Boleh buat nabi, boleh juga buat sahabat atau ta, tabi'in. Berarti hadis khas, khusus, sedangkan sunnah amah. Artinya lebih umum. Selain itu, selain itu, saudara, bahwa kalau kita ingin tahu penggunaan istilah-istilah hadis, sunnah, asar, khobar, artinya sama atau beda. Nah, di sini saya mau ingatkan dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau Anda membaca suatu kitab hadis, jangan lupa membaca mukaddimah. Bahkan bukan hanya kitab hadis, kitab apa saja. Karena di dalam mukaddimah itulah si pengarang kitab yang dia pakai, saudara. Sedangkan istilah satu ulama dengan ulama lain belum tentu sama. Oh, kita pegang satu kitab nih, kita mau baca kitab hadis. Baca dulu mukaddimahnya. Istilah apa yang berlaku? Istilah apa yang digunakan oleh pengarang kitab? Kalau di situ pengarang kitab mengatakan yang saya maksud dengan hadis dalam kitab ini ialah apa-apa yang datang dari nabi, sahabat dan tabiin. Berarti kita paham. Berarti yang dimaksud hadis dalam kitabnya nggak semuanya ucapan nabi tapi ada juga ucapan sahabat. Tapi kadang-kadang ada pengarang kitab menulis. yang saya maksud dengan hadis dalam kitab saya ini adalah hanya yang berasal dari Nabi. Sedang yang tidak berasal dari Nabi, saya sebut sebagai sunnah. Nah, karena itu, nanti begitu kita buka kitabnya, disebut ini hadis. Kita paham, sesuai dengan pengantar tadi. Nah, jadi jangan baca kitab nyelonong. Masuk ke isi. Kitab agama nggak bisa begitu. Nah, kita kalau membaca kitab, baca mukaddimah. Mukaddimah itu penting. Karena di mukaddimah istilah-istilah apa yang dia maksud ini, apa yang dia maksud itu, supaya kita tidak salah paham. Nah, ulama yang ini menganggap ucapan sahabat hadis. Ulama yang ini menganggap ucapan sahabat bukan hadis. Tentu istilahnya akan beda. Nah, umpama Kitab ini mengatakan kita langsung masuk ke dalam buku. Nggak baca mukaddimah ini. Tahu-tahu dia mengatakan begini. Hadis maupun sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kita paham. Di sini langsung kita, di sini kita nggak lihat lagi nih mukaddimah. Hadis ataupun sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kita belajar, hadis atau sunnah itu ucapan sahabat dan ucapan tabi'in. Akhirnya kita pegang. Oh, oh sunnah itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berarti ucapan sahabat juga kedua setelah Al-Quran. Berarti ucapan tabi'in juga kedua setelah Al-Quran. Padahal nggak ada ulama yang mengatakan begitu. Nah ini bahayanya kalau kita tidak membaca mukad mukaddimah. Baca dulu. Betul gak makna hadis dan sunnah yang dimaksud olehnya seperti itu? Atau saya balik. Kan Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sedangkan sunnah bukan. Ini kita tidak akan bingung mendengar ini kalau kita baca mukaddimah. Ternyata dalam mukaddimah dijelaskan hadis itu khusus yang datang dari Nabi. Yang bukan datang dari Nabi. Katakan begitu. Jadi untuk kita tahu suatu ungkapan itu betul atau salah, jangan kita yang menilai kita mesti mengartikan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh penulis. Jangan kita yang membuat definisi sendiri. Kecuali nah, si penulis nggak sebutkan takrifnya, saudara. Nah, berarti kita memakai takrif yang umum. Tapi kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang si penulis sudah mendefinisikan dalam kitab lain. Jadi dia ngarang satu kitab, dia udah jelasin. Yang saya maksud hadis yang dari Nabi, sunnah dari selain Nabi, umpama. Itu kitab yang pertama dia karang. Dia karang lagi kitab kedua. Di kitab kedua dia nggak sebutin itu istilah. Langsung aja dia masuk ke dalam ini hadis, ini sunnah, ini hadis, ini sunnah. Nah kita bertanya, definisi mana yang kita pakai? Jawabnya, definisi yang pernah ditulis di kitab sebelumnya. Nah maka itu sekali lagi, membaca kitab para ulama itu mesti hati-hati. Tidak boleh kita langsung menilai dengan sekedar pemahaman kita. Kalau kita belum tahu istilah yang digunakan oleh si ulama tadi. Nah itu yang perlu kita ingatkan. Atau kadang-kadang begini. Kalau anda baca kitab fikih madhab hambali. Nah itu kalau disebut kolal imam. Itu yang dimaksud Imam Ahmad. Tapi kalau anda baca madhab syafi'i ditulis kolal imam. Yang dimaksud bukan Imam Syafi'i. Yang dimaksud Imam Jua ini. Kalau Imam Syafi'i disebut Syafi'i. Nah, jadi lihat tuh. Jadi belum tentu imam madhabnya. Kalau Anda baca, katakan kitab Kifayatul Akhyar, umpamanya. Yang sederhana. Kalau dikatakan, Hadha ro'yul imam. Kolal imam. Hadha mahuwa dahaba ilaikil imam. Yang dimaksud imam adalah imamul haramain. Yaitu al-imam al-juwaini seorang imam mujtahid, imam besar dalam madhab imam syafi'i. Nah kadang-kadang dalam kitab nggak disebut, cuma ditulis kolal imam. Imam yang mana? Siapa imam yang dimaksud? Nah kalau kita tidak pernah mendalami ilmu fikih, kita tidak pernah tahu istilah yang dipakai oleh yaitu para fukoha di dalam madhab masing-masing, kita tidak akan paham imam siapa yang dimaksud. Nah akhirnya kita tebak-tebakan golal imam. Oh ini imam syafi'i ini pasti. Nah padahal belum tentu. Masing-masing itu ada julukannya. Masing-masing ada lakopnya. Nah ini yang perlu saya ingatkan. Jadi sekali lagi. Bukan hanya ilmu hadis. Ilmu fikih. Ilmu tafsir. Ilmu apa saja dalam dunia ilmu agama. Jangan lupa membaca mukaddimah. Kata pengantar. Nah, sebab orang zaman sekarang apalagi anak-anak muda maunya instan. Kadang-kadang bacanya pilih-pilih. Uh, lihat di Fahros. Ah mau baca bab 5 aja ah. Ah mau baca bab tujuh aja ah. Bab satu dia nggak baca dan seterusnya. Nah ini maunya instan. Nah yang nggak apa-apa boleh saja. Tapi waspada. Hati-hati. Kadang-kadang ada bab yang dijelaskan itu berkaitan dengan bab sebelumnya. Kadang-kadang ada istilah yang dipakai itu disebutkan dalam mukaddimahnya. Dan kalau itu sampai nyeleweng, pemahaman kita akan salah terhadap kitab. Nah, itu yang saya ingatkan. Jadi sekali lagi, kalau baca kitab, tolong jangan ditinggal mukaddimah. Nah, kalau baca kitab, tertib. Dari bab, supaya eh, pengetahuan kita itu masuk mengalir. Kayak air mengalir. Nah, dari awal kitab mengalir, terus kita baca, kita paham, kita dapat ilmu. Insya Allah kalau begitu pemahaman kita tidak akan salah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah yang berikutnya, khobar. Khabar ini para ulama hadis berbeda-beda pendapat tentang maksudnya. Walaupun secara bahasa khabar itu berita. Tapi secara istilah, saudara ada ulama hadis mengatakan muradifun lil hadis. Artinya khabar itu dengan hadis sama. Kalau khabar dengan hadis sama, berarti khabar dengan sunnah juga sama. Karena tadi dikatakan hadis dan sunnah sama. Tapi ada pendapat lain yang menegaskan bahwa yang disebut khobar hadis itu datang dari Nabi. Sedangkan yang disebut khobar itu yang datang dari selain Nabi. Yang datang dari Nabi disebut yang meriwayatkannya disebut muhadis yang datang dari selain Nabi itu disebut khobar. Yang meriwayatkannya disebut akhbari. Yaitu orang yang suka membawa beri berita. Nah jadi ada ulama yang membedakan arti. Ulama yang menganggap sama dia punya makna. Nah tapi ada juga. Di sini dikatakan hadis itu lebih khusus dari khabar. Sehingga setiap hadis pasti khabar. Tapi setiap khobar belum tentu hadis. Nah, jadi setiap hadis pasti khobar. Artinya hadis khusus buat Nabi. Buat sahabat juga, buat tabiin juga. Itu pendapat yang ketiga. Kalau tadi nggak begitu. Hadis khusus buat Nabi. Khobar untuk selain Nabi. Nah, itu yang tadi di atas. Kalau sekarang nggak. Hadis khusus buat Nabi. Khobar buat siapa saja. Nabi maupun bukan Nabi, saudara. Nah inilah perbedaan yang ada berkenaan dengan makna khobar. Makanya kalau anda nanti bingung, waduh ini kita jadi bingung nih. Mana khobar, mana sunnah, mana hadis. Jangan bingung. Kuncinya baca mukaddimah kita. Setiap pengarang kitab, dia akan putuskan batasannya. Yang satu bilang, menurut saya dalam kitab ini hadis dari Nabi, khobar bukan dari selain Nabi. Ada lagi yang menentukan kalau dalam kitab saya hadis dari Nabi. Khobar dari sahabat. Asar dari tabi'in. Ada yang seperti itu. Nah, jadi tergantung daripada penyusun kitabnya. Makanya sekali lagi saya tandaskan baca kitab hadis. Jangan lupa baca pengantarnya untuk mengenal terminologi yang digunakan. Jadi jangan langsung lompat masuk ke lubul kitab. Baik, selanjutnya asar. Asar ini kalau secara bahasa asar ini bekas. Bekas daripada sesuatu sisa-sisa yang menunjukkan kalau di sana itu e, pernah ada sesuatu itu asar atau bakiatud dar. Jadi sisa-sisa rumah yang udah rubuh, udah lama tapi kalau orang lihat sisanya orang tahu, di di sini dulu pernah ada rumah nih berdiri nih. Nah, ini kelihatannya ini bekas fondasinya. nih. Nah, itu disebut asar, peninggalan. Nah, kemudian apa arti asar? Sebagian ulama mengatakan muradifunil hadis. Sama hadis. Sebagaimana Imam Nabi Allah Ta'ala wa Ardo mengatakan innal muhaddisin yusammunal marfu wal mauquf asarat. Jadi banyak ahli hadis menyebut hadis marfu dan hadis mauquf asar. Marfu itu yang dinisbahkan kepada Nabi, mauquf itu yang berhenti di sahabat. Nah, dua-duanya disebut asar oleh para ahli hadis. Dengan demikian, kalau ada ulama menyebut asar itu hadis, Berarti asar maknanya sama dengan hadis. Yang kedua, ada yang mengatakan asar itu maja'a anis sahaba. Yakni anal asar yutlak alal mauquf. Hadis mauquf itu adalah apa yang kita dapat dari sahabat. Jadi dia tidak dari nabi tapi berhenti di sahabat. Itu namanya mauquf. Nah, mauquf inilah sebagian ulama mengatakan itu yang disebut asar. Tapi kalau dia marfu, nyambung kepada Nabi. Lagi, tapi dia disebut sebagai hadis. Nah, jadi Anda lihat mulai sunnah, khobar, asar, secara umum ternyata merupakan alfazun mutaradifah. Merupakan kata-kata yang bermakna sama Hadis boleh disebut sunnah, sunnah boleh disebut hadis, disebut asar, asar boleh disebut hadis, hadis boleh disebut uh, khobar, khobar boleh disebut hadis, dan sebaliknya. Ini artinya bahwa secara umum keempat kata ini maknanya sama. Tapi kadang-kadang ada ulama yang membedakannya. Nah, bagaimana kita tahu supaya tahu ulama ini membedakan? Kita pelajari dulu istilah yang dipakai oleh ulama tersebut. Makanya di sini dikatakan waqara inur riwayah anir rasul was sahaba wat tabi'in tu'ayyin wa tuhaddid mafhum hadhil mustalahat. Jadi untuk kita tahu batasan-batasan dari mustalahat ini tentunya qara inur riwayah, qarinah-qarinah yang ada di riwayat itu sendiri. Kita mesti baca riwayatnya. Kita baca riwayatnya, tahu-tahu sampainya cuma ke sahabat, sampainya cuma ke tabiin, sampainya betul-betul ke nabi. Dan kita lihat istilah yang digunakan oleh para perawi. Dari situ baru kita bisa paham. Apa makna istilah yang dimaksudkan. Jadi sekali lagi, eh, kalau begitu, belajar ilmu hadis kesimpulannya, tolong jangan lupa baca mukad, mukaddimah. Sebetulnya ini berlaku bukan untuk hadis saja. Berlaku untuk usul fiqih, berlaku untuk ulumul Quran, berlaku untuk ilmu tafsir, berlaku untuk seluruh disiplin ilmu agama. Nah inilah yang perlu kita ketahui daripada ta'arif awaliyah. Taib, saung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada pertanyaan? Silakan. Saung Sayyidina Umar Ibn Khattab Silakan. Saung Sayyidina Utsman ibn Affan. Nah, ini nggak boleh dilupakan. Nah, la yujad. Nah, saung Sayyidina Ali bin Abi Talib. Silakan kalau ada pertanyaan. Ah, tafadhal. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jaza. Satu pertanyaan yang sangat bagus. Rawahul Bukhari dan rawah eh, rawahul Bukhari wa Muslim dan rawahul Syaikhon maknanya sama. Yang dimaksud Syaikhon adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bedanya rawahul Bukhari dan Muslim nyebut nama. Tapi kalau kita bicara rawahul Syaikhon kita menyebut gelar kehormatannya yaitu sebagai seorang Syekhul muhaddisin. Nah, tentunya beda cuma beda pada pada posisi penghormatan, tapi dua-duanya diakui di kalangan ulama ahli hadis dan bermakna sama. Sedangkan mutafakun alih, nah ini memang ada sedikit perbedaan. Mutafakun alih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang pada umumnya adalah bersumber dari sahabat yang sama. Sumbernya sama Nah kadang-kadang kalau disebut Ruahul Bukhari wa Muslim atau Ruahul Syaikhan, sahabat ini meriwayatkan hadis tapi sumbernya beda. Hadisnya boleh sama, tapi sumbernya beda. Yang satu mungkin dari Sayyidina Umar, yang satu dari Sayyidina Abu Bakar. Berarti sumbernya berbeda. Nah kalau sumbernya berbeda, biasanya digunakan istilah Ruahul Bukhari wa Muslim atau Ruahul Syaikhan. Tapi kalau sumbernya sama, hadisnya sama dari sumber yang sama, sama-sama dari Abdullah ibn Mas'ud. Itu biasanya disebut muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun nilainya. Muttafaqun alaih nilainya lebih tinggi daripada yang sekedar uh, apa namanya dengan istilah-istilah yang lain. Nah, itu diantara salah satu perbedaan. Nanti pada saat kita belajar di sana ada perbedaan-perbedaan lain. Tapi yang jelas muttafaqun alaih itu di kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan derajat yang sangat tinggi daripada kesohihan suatu hadis. Taib. Ada lagi saung Saidina Hasan. Yang tidak punya saung. <laughs> Silakan. Uh, tidak begitu. Uh, jadi al-muallif rahimahullah taala wa ardo memaparkan uh, eh, wakae apa yang ada di tengah-tengah para ulama. Di sini bukan tarji, tapi dia beliau memaparkan begini loh di kalangan ulama ada yang melihat empat ini dianggap sama. Ada yang melihat bahwa yang satu umum, yang satu khusus. Ada yang melihat bahwa satu itu khusus untuk apa yang datang dari Nabi. Yang lainnya yang tidak datang dari Nabi. Seperti kita jelaskan tadi. Nah, jadi di sini bahwa beliau telah menginformasikan kepada kita dengan adanya aneka ragam istilah-istilah yang saling tumpang tindih antara para ahli hadis Berarti beliau memberikan tambih kepada kita. Warning kepada kita untuk berhati-hati. Uh, di dalam memaknai suatu istilah yang dipakai oleh ula, ulama. Contohnya kayak Tirmizi. Tirmizi kan punya istilah sendiri. Yang ulama hadis lain nggak pakai. Umpamanya Hasan, Gorib. Nah, kan begitu. Ulama lain ada yang pakai. Udah disebut Hasan, ada Goribnya. Nah, jadi Tirmizi kita mesti baca mukaddimahnya. Karena Imam Tirmizi terangkan yang saya maksud hasan gorib itu begini, nilainya itu begini. Nah, jadi dengan demikian ini satu info yang penting yang disampaikan oleh muallif sebagaimana kita sampaikan tadi kita harus berhati-hati memaknakan suatu terminologi ilmu hadis yang kita menisbahkan kepada salah seorang ulama, nggak boleh sembarangan. Nah, kadang-kadang pengertian satu pengertian seperti pengertian farad antara madhab syafi'i dalam ilmu fikih dengan farad madhab Abu Hanifah itu berbeda. Walaupun istilahnya sama, Madhab Syafi'i bilang fardun, maksudnya ya wajib. Sedangkan madhab Abu Hanifah bilang fardun bukan sekedar wajib, lebih dari itu. Nah, ini beda-beda istilah begini hanya bisa kita tahu kalau kita merujuk langsung ke sumbernya. Nah, jadi ini satu informasi, saya tidak lihat di sini ada tarji, nah, tapi ini hanya pemaparan informasi sehingga uh, eh, al mualif ini yunabbihuna. Nah, hati-hati, hati-hati kalau ingin memahami suatu istilah, uh, pahami kepada kepada yang memakai istilah tersebut. Nah, makanya tadi saya jelaskan baca mukaddimah. Walaupun mu'alif nggak cerita soal mukaddimah. Karena sepengalaman kita, hampir semua mu'alif itu menjelaskan mustalahatnya di dalam mukaddimah. Bahkan di zaman sekarang pun, tesis-tesis doktor, desertasi-desertasi PhD, S3, itu sebelum masuk, dia mesti jelaskan dulu mustalahat yang digunakan. Terminologi apa yang digunakan? Nah, jadi di halaman depan tuh ada terminologi. Kalau saya sebut ini maksudnya ini, kalau sebut ini maksudnya ini, kalau sebut ini maksudnya ini. Desertasi tanpa menjelaskan terminologi ditolak. Nah ini sebagai kita tahu. Nah ternyata sistem pendidikan itu ngejiplak ke kitab-kitab ulama kita. Ulama kita dulu belum buat desertasi, tapi udah sebutin terminologinya. Nah itu yang perlu kita tahu. Dan hebatnya lagi ulama kita, sebelum masuk ke dalam persoalan, selalu bicara definisi. Nah ternyata sekarang ini, di dalam desertasi-desertasi modern untuk ngambil S3 mesti dimulai dari definisi dulu. Nggak boleh ujuk-ujuk masuk ke dalam pembahasan. Nah, jadi artinya apa? Ternyata ulama-ulama salaf kita dulu luar biasa. E, mereka nih walaupun nggak ke universitas, nggak punya S1, S2, S3, tapi mereka sumber daripada semua itu. Jadi justru yang S1, S2, S3 sekarang menciplak dari cara-cara para ulama kita yaitu membuat karya-karya tulisnya. Nggak sampai di situ. Orang-orang barat ini bangga, kita ini pencipta ensiklopedi. Nah, menurut mereka ensiklopedi itu datang dari dari barat. Ternyata nggak begitu. Nah, kalau kita baca Lisanul Arab umpamanya, nah, atau, ah, jangan Lisanul Arab, kita kita baca komusul Muhir atau kita baca kitab Mu'jam Tobroni. Imam Tobroni dalam Mu'jamnya kan diurut hampir semua dari alif dulu baru ba. Nah, itu kan itu kan sebetulnya ensikopedi itu kan abdadi. Mulai dari A, B, C, D, semua ilmu pengetahuan, semacam komos. Yang pertama kali ngarang komos, ulama Islam. Yang pertama kali ngarang mujam, ulama Islam. Sebetulnya mereka cuma ngejiplak, mereka kembangkan. Bukan penemu. Nah, cuman akhirnya kita jadi minder sendiri. Begitu orang barat mengatakan kami penemu, kita minder, kita akui. Enggak. Penemunya adalah para ulama kaum muslimin. Dalam penyusunan kamus, dalam penyusunan mujam, dan dalam penyusunan ensiklopedia yang paling mendasar. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang tidak punya saung? Atau penonton bebas? <laughs> Baik, kita rasa cukup pelajaran Mustalahul Hadis. Eh, kita break 5 menit. Ketentuan balik dengan menggunakan umur baik laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun Komariah. sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil العالمين سر الفاتحة Kita masuk ke halaman 10. Wasalna ila safhatil ashirah min kitab Al-Qawaid asasiyah fi Usul fiqh Ta'lif Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu taala wa ra'ah. Siapa yang belum membaca dan bisa baca silakan. Ada yang siap untuk baca? Siapa yang bisa baca? Nah, sebelah kanan. Yang belum baca. Oh, naam. Fadal. Silakan. At saya minta berhenti. Naam, silakan. Rahim. الفقيه والفاسد والصحيح المشهور أن الحكم خمسة فقط وهي الإجب والندب والندب والإباحة والكراهة والتحريم وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع والأنف لأن حكم لأن الحكم يتعلق بالمعاملة فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو Bima'nan. Bima'nan wahid. Talabun. Talabu fi'lin. Nah, wa talabul kaf wa talabul kaffil jazim kafil ghairil jazim ahsantum. Jazakumullahu khairul jaza. Perhatikan baik-baik semua yang ada pada halaman ini. Al-Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dan memaparkan kepada kita tentang al-hukmus syar'i. Beliau dalam kitab ini menyebutkan al-hukmu yang dimaksud adalah al-hukmus syar'i Khitab Allah Ta'ala al-muta'alliq bifi'lil mukallaf. Tapi kalau kita kembali kepada kitab-kitab fikih ini ini mabadi, ini kawaid. Jadi mualif ini e, mengarang kitab ini untuk para pemula. E, tapi pada jenjang yang lebih tinggi sebetulnya tidak hanya khitabullah, tapi kitab syari' yaitu kitab ketentuan daripada pembuat syariat. Nah, asyari di sini yang membawa syariat di sini ada Allah, ada Nabi. Jadi ada khitab Allah, ada juga khitabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut khitabus syari'. Nah, tapi di sini disebut khitab Allah karena ini lil mubtadiin. Ini untuk uh, orang yang belajar pada tingkat pemula. Jadi hukum syar'i itu disebutkan oleh beliau maknanya di sini Eh, bahwa itu merupakan khitab Allah, yaitu ketentuan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu muslimun, akilun, balighun. Akil balik itu disebut mukallaf. Kalau yang bukan muslim bukan mukallaf. Kalau dia belum akil bukan mukallaf. Kalau belum balik juga bukan mukallaf. Dan ingat, ketentuan balik dengan menggunakan umur baik laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun komariah. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan sudah berusia 15 tahun. Baik si perempuan sudah haid ataupun belum. Baik si laki-laki pernah bermimpi maupun belum. Kalau sudah berusia 15 tahun komariah sempurna, maka dia sudah balik. Jadi sinul buluk dalam Islam itu usia 15 tahun. Yang kedua, ketentuan buluk khusus bagi perempuan mengalami haid yang pertama walaupun belum berusia 15 tahun. Tapi dengan batas minimal umur 9 tahun. Kalau usia perempuan sudah sembilan tahun komaria, kemudian mengalami haid. Walaupun belum lima 15 tersebut mukallaf. Sudah disebut balik. Sehingga dia masuk mukallaf. Dia terkena kewajiban syariat. Tapi kalau sampai lima belas tahun dia tidak haid. Maka genap usia 15 tahun walaupun tidak haid. Tetap dianggap sudah balik Berarti untuk perempuan ada dua. Imma dengan umur 15 tahun komaria atau dengan haid yang pertama. Mana yang lebih dulu? Nah itulah batas daripada balik seorang wanita. Nah kalau laki-laki ternyata juga ada dua. Nah yang kedua adalah kalau tadi pertama usia 15 tahun sama dengan perempuan. Sedangkan yang kedua adalah pada awal pertama dia bermimpi yang menyebabkan dia junub. Jadi kalau dia sudah mimpi, Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, mimpi menyebabkan dia junub, maka dia sudah terkategori balik. Tapi kalau sampai 15 tahun nggak pernah mimpi, nggak pernah junub, umpamanya, maka begitu usianya 15 tahun sempurna, tetap dia dikategorikan sudah buluk homsata asar sana. Zukuran ah, wa inasan. Laki-laki maupun perempuan. Nah, itu sinul buluk. Tapi kalau haddul buluk, nah, bisa dengan haid untuk perempuan, dengan ihtilam untuk laki-laki. Nah, maka itu saya tegaskan. Jadi kalau disebut mukallaf, maksudnya muslim, akil, balik. Kalau dia muslim, dia mukallaf. Bukan muslim, bukan mukallaf. Kalau dia akil, berarti mukallaf. Kalau balik, dia mukallaf. Kalau tidak balik, mukallaf. Nah mukallaf mesti tiga-tiganya. Muslim juga, akil juga, balik juga. Kalau dia muslim, akil. Tapi tidak balik. Belum mukallaf. Dia muslim, balik. Tapi akalnya belum sempurna. Maka dia belum mukallaf. Dia akil, balik. Tapi bukan muslim. Maka dia bukan mukallaf. Jadi mukallaf itu harus memenuhi ketiga-tiga syarat. Nah, itu nanti akan diurai dalam ilmu Islam lagi. Nah kemudian sahibul kitab ada wajib, mandub, mubah, makruh, haram, sahih, fasid dan seterusnya. Berkenaan dengan hukum di sini dikatakan as-sahihul masyhur tapi diralat atau ditarjih atau diluruskan oleh beliau. Dari tujuh hukum itu, sebetulnya yang masuk hukum hanya lima. Yaitu ijab, nadab, ibaha, karoha, dan tak. Nah, sedangkan sahih, fasad, itu masuknya ke wada. Nah, tapi ala kurihal, istilah-istilah ini nanti akan kita sempurnakan di layar kita supaya tidak rancu. Nah, kemudian selanjutnya Al-Mu'allif juga menyebutkan kepada kita bahwa yang namanya kitabus syari itu ada yang sifatnya tolak menuntut pekerjaan. Nah, dia terangkan satu-satu. Ada yang meminta pekerjaan, ada yang meminta untuk meninggalkan pekerjaan dan seterusnya. Nah, untuk itu layar. Saya minta semua untuk memperhatikan layar sambil dicatat Baik. Perhatikan di layar, terlihat semua dengan judul Al-Hukmus Syar'i. Hukum syariat. Hukum syariat. Nah, hukum syariat ini terbagi menjadi dua. Tapi sebelum kita bagi dua, kita perhatikan dulu Al-Hukm hukmu syar'i, hukum syariat itu ialah khitabus syari' yaitu ketentuan dari pembuat syariat al-muta'alliq yang berkaitan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan para mukallaf. Iktidoan dia bisa berupa tuntutan, iktidoan itu sama dengan tolaban. Au atau takhyiran. Dia berupa pilihan. Au waba'an. Atau dia merupakan penetapan atau peletakan. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa khitab syari eh, ketentuan daripada pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf itu ada yang tuntutan, ada yang pilihan, ada yang bukan tuntutan dan bukan pilihan. Tapi dia hanya merupakan wadaan, hanya merupakan peletakan saja. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan ini semua. Dengan memperhatikan definisi ini, maka hukum syariat kita bagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut al-hukmut taklifi. Yang kedua yang disebut Al-hukmu ghairut taklifi. Apa maksud hukum taklifi? Hukum pembebanan. Kita dibebankan dengan hukum. Jadi mukallafnya itu yang mendapat beban. Makanya disebut taklif. Sedangkan yang satu gair taklifi. Inilah yang disebut al-hukmul wad'i. Jadi kalau tadi ada istilah peletakan, maksudnya hukum yang kita tidak dibebankan. Nah, jadi bebannya bukan kepada si mukallaf. Tapi kepada situasi, kondisinya nanti kita lihat yang berkaitan dengan mukallaf itu sendiri. Nah, jadi saya ulangi, hukum syari terbagi dua. Ada yang taklifi, ada yang gairu taklifi. Ada yang menjadi beban untuk mukallaf, ada yang tidak menjadi beban untuk mukallaf. Nah, sekarang kita perhatikan. Hukum yang taklifi kita bagi menjadi dua lagi. Ada yang iktidaan, ada yang tahyiran. Iktidaan tuntutan. Tahyiran pilihan. Nah sebetulnya perlu kita catat. Tahyiran itu sebetulnya tidak masuk iktido. Tapi kenapa dimasukkan ke iktido? mimbabit taglib. Mimbabit taglib. Sebetulnya dia tidak termasuk tuntutan. Karena tidak ada yang dituntut. Orang hanya sekedar dibolehkan. Namanya aja milih. Kalau milih berarti nggak ada tuntutan. Tapi mimbabit taglib. Maka dia itu dimasukkan ke dalam iktidho. Jadi perhatikan. Hukum kitabus syari itu seperti ayat Al-Quran. Kalam Allah hadis Nabi, baik itu ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, itu semuanya kita syari. Semua itu adalah ketetapan pembuat syariat. Nah, ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bisa berupa taklif, bisa gher taklif. Yang taklif bisa berupa tuntutan, bisa berupa pilihan. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang tuntutan terbagi menjadi dua. Yang tuntutan kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tolabul fi'li menuntut perbuatan. Artinya ada firman Allah, ada sabda Nabi yang menuntut umat Islam untuk berbuat sesuatu. Itu namanya tolabul fi'li. Yang kedua, tolabut tarki. Ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menuntut umat Islam untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kalau tadi menuntut untuk melakukan, sekarang menuntut untuk mening meninggalkan. Itu disebut tolabut tarki. Dua-duanya iktidoan dua-duanya merupakan tuntutan. Nah kemudian khusus tolabul fi'li yang paling pinggir. Tolabul fi'li itu juga dibagi dua. Ada tolabul fi'li jaziman. Ada tolabul fi'li gairu jazim. Nah maksudnya jazim apa? Jazim itu tidak bisa tidak. Mesti dilakukan. Jazim. Jadi lebih ditekankan. Sangat ditekankan. Tanya boleh juga disebut hataman. Sama aja tuh mau disebut jaziman atau hataman. Itu boleh. Bukan khotaman. Bukan. Hataman. hatamin Hataman. Jadi tuntutan itu untuk melakukan sesuatu, umat Nabi ini dituntut oleh Al-Quran maupun hadis untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini bisa bersifat jazim, mesti. Tidak boleh tidak. Harus dilakukan. Tapi kadang-kadang dituntut, tapi tuntutannya tidak mesti. Tidak terlalu ditekankan. Nah, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang mesti, yang jazim tadi, itu disebut ijab. Apa itu ijab? Pewajiban. Maksudnya pewajiban, mewajibkan sesuatu. Ijab. Nah, kalau sesuatu itu sudah diwajibkan, maka berarti hukumnya apa? Wajib. Makanya dari ijab lahir hukum wajib. Dari mana wajib lahir? Nah, wajib itu lahir dari ijab. Ada pewajiban. Dari mana ijab itu datang? Karena ada tolabul fi'lil jazim. Karena ada tuntutan untuk melakukan sesuatu bersifat mesti. Tidak boleh tidak. Baik, contohnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Faqala ta'ala, Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Perintah Allah Aqimus sholah, itu menuntut. Umat Islam dituntut oleh Allah untuk mendirikan sholat. Berarti dituntut untuk berbuat. Tuntutan ini bersifat Tidak boleh ditinggalkan. Harus dilakukan. Nah, maka itu firman yang berbunyi akimus sholah tadi mengandung unsur ijab. Di dalamnya ada unsur pewajiban. Apa yang diwajibkan? Sholat. Lahirlah hukum sholat adalah wajib. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi dari mana tuh wajib itu lahir? Ada jalannya, saudara. Baik, sekarang bagian yang kedua sebelahnya. Tuntutan terhadap umat Islam untuk melakukan sesuatu kan dituntut, tapi tidak mesti. Gher Sehingga tuntutan tadi melahir, yaitu mengandung unsur nadab. Sifatnya bukan pewajiban, tapi anjuran. Kan kalau meminta orang berbuat sesuatu tapi tidak mesti. Anjuran bukan? Anjuran. Nadab. Nah, kalau sudah mengandung penganjuran, nadab, maka akan melahirkan hukum. Mandub ini disebut juga, banyak namanya ini mandub. Nah, tolong dicatat, mandub ini namanya banyak. Kadang-kadang disebut mustahab Kadang-kadang disebut nafilah. Kadang-kadang disebut sunnah. Kadang-kadang disebut fadlun atau fadilah, fadilah. Nah, jadi mandub ini banyak namanya. Kadang-kadang disebut masnun dari kata sunnah. Sama itu. Jadi kadang-kadang disebut mandub, Kadang-kadang disebut masnun, kadang-kadang disebut sunnah, kadang-kadang disebut mustahab, kadang-kadang disebut nafilah, kadang-kadang disebut fadilah. Artinya sama. Maksudnya adalah mandu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi apa beda wajib dengan mandub? Wajib tuntutan Mesti. Tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan mandub, perintahnya tidak jasim. Tidak mesti. Sehingga hanya berupa anjuran. Oleh karenanya, definisi wajib ialah Mayut. wala yu'akobu tarikuhu. Artinya, yang wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aq orang yang melakukannya dan berdosa orang yang meninggalkan fa'atuhu wala yu'aqabu tarikuhu. Berpahala yang melakukannya tapi tidak berdosa yang meninggalkannya. Yang meninggalkannya nggak dosa. Nah, kalau pertanyaannya, loh, kenapa berpahala melakukannya? Jawabnya karena diperintahkan. Lalu kenapa meninggalnya meninggalkannya tidak dosa? Sebab perintahnya tidak mesti. Kira-kira jelas tidak? Contoh mandub. Sholat witir. Sholat tahajud. Sholat tarawih yang kita lakukan. Itu semua mandub. Atau masnun. Atau sunnah. Atau mustahab. Atau istilah-istilahnya banyak tuh. Nah, atau fadilah atau nafilah. Ah, atau disebut juga naflun. Dari kata nafilah sama aja. Disebut naflun, nafilah, fadlun, fadilah sama saja pengertiannya. Nah, muncul pertanyaan. Lalu ada sunnah muakkadah, ada ghair muakkadah. Apa bedanya? Sama-sama sunnah. Bedanya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Sedangkan sunnah kir muakkada tidak terlalu dianjurkan. Sehingga sunnah muakkada itu kedudukannya antara wajib dan sunnah. Ke atas dia dekat dengan wajib, ke bawah dia dekat dengan sun, sunnah. Kenapa bisa lahir sunnah semacam itu? Satu, ciri-cirinya. Satu, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau ada satu sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan, itu disebut sunnah muakkada. Nah, sedangkan sunnah ghair muakkada, terkadang Nabi sendiri juga meninggalkannya. Nah, jadi dengan begitu kita lihat tuh ciri pertama tuh. Pokoknya kalau Nabi udah nggak pernah tinggalkan itu sunnah, itu ciri kalau itu muakkada. Atau kita bisa melihat dari uslub atau dari kejadian. Seperti ada seorang sahabat datang sholat Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Begitu dia datang, dia langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Tapi dari atas mimbar, Nabi mengatakan kepada orang tadi, Kum, sholli rakatin. Berdiri kau, sholat dulu dua rakaat. Padahal dengar khutbah itu luar biasa. Saudara, jadi dengar khutbah itu satu kewajiban. Sanaan sholat Jumat. Sedangkan sholat dua rakaat tahiyatul masjid itu sun, sunnah. Tapi sahabat tadi suruh sholat dulu. Baru dengerin khutbah. Itu menunjukkan kalau sunnahnya nggak main-main. Itu sunnah disebut sunnatun mu'ak mu'akada. Oleh karenanya Orang yang meninggalkan sunnah mu'akkadah dan sunnah akhir mu'akkadah memang tidak berdosa. Tapi yang meninggalkan sunnah mu'akkadah tercela. Yang meninggalkan sunnah akhir mu'akkadah tidak tercela. Itu bedanya, saudara. Nah, saya ulangi sekali lagi. Apa beda sunnah mu'akkadah dengan tidak mu'akkadah? Yang pertama, karena dalam sunnah mu'akkadah Eh, itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan ghair muakkada terkadang Nabi pun juga meninggalkannya. Sunnah muakkada memang ada perintah yang walaupun tidak mesti tapi dorongannya tuh kenceng. Seperti tadi, orang udah duduk, Nabi suruh diri lagi sholat ya kawan. Masjid. Nah yang ketiga, sunnah muakkada itu kalau ditinggalkan memang tidak berdosa tapi tercela. Sedangkan ghair muakkada tidak tercela meninggal. tapi bagi Anda yang mampu tidak ada uzur, nah, tolong jangan meninggalkan sunnah muakkada. Sunnah muakkada banyak. Sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat idul fitri, sholat idul adha. Itu semua sunnatul muakkadah. Termasuk sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari. Nah itu semua adalah sunnatun muakkada dan sunnah muakkada e, termasuk sunnah muakkada yang paling afdol adalah afdol rawatib yaitu sunnatil fajri dua rakaat sebelum sholat subuh itu sunnah rawatib yang paling afdol dan itu sebagus-bagusnya sunnah muakkada kan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada anjuran kalau kita terlambat sholat subuh, begitu datang ke masjid, imam sudah sholat atau sudah masuk takbiratul ikhram. Sila kita ikut imam dulu. Nanti begitu imam salam, selesai, nah kita berdiri, kita laku subuh nggak ada sholat saudara. Habis subuh tidak ada sholat. Nggak boleh sholat setelah subuh. Kecuali sunat al-fajri yang sudah terbiasa. Ini bagi yang terbiasa nih. Bagi orang yang udah biasa sunatul fajri nggak pernah ditinggal. Sekali waktu karena sesuatu hal masuk ke masjid, udah terlanjur masuk sholat, ikut sholat dulu. Selesai sholat, masih boleh dia untuk melaksanakan sunatal fajri satingnya. Nah, perhatikan itu. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Nah, tapi khusus bagi yang terbiasa. Ya, nggak pernah sunatal fajri. Sekali waktu ikut sholat subuh. Begitu salam, ah masunatul fajri sekarang nggak boleh. Karena dia tidak ter terbiasa. Nah kalau yang terbiasa, begitu saudara. Nah, seperti sholat witir, orang sudah biasa, nggak pernah tinggal. Sekali waktu dia lupa, pagi hari dia ingat. Dia boleh kodok sholat witirnya di pagi hari. Saking pentingnya. Nah itu yang perlu kita lihat. Tapi bagi siapa? Bagi yang terbiasa. Ini orang nggak pernah sholat witir. Tahu-tahu pagi ingat ah sholat witir sekarang Nggak boleh. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan sekarang bagian kedua. Tolabut tarki. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Tadi tuntutan untuk melakukan. Sekarang tuntutan untuk meninggalkan. Nah, tuntutan untuk meninggalkan pun itu juga ada dua. Ada yang sifatnya jazim, mesti ditinggalkan, tidak boleh tidak. Ada yang sifatnya ger jazim, tidak mesti. Dilarang, tapi larangannya kurang kenceng. Dilarang, tapi nggak mesti ditinggalkan. Nah, jadi ada jazim, ada ger jazim. Nah, suatu perbuatan yang jazim, hataman, yang mesti harus itu mengandung unsur tahrim. Mengandung unsur tahrim. Artinya pengharaman. Nah, berarti ada ada pengharaman tuh di dalamnya tuh. Nah, kalau dia mengandung maka perbuatan yang diharamkan tadi hukumnya menjadi haram. Jadi hukum haram itu lahir dari suatu nas syar'i, dari suatu ayat atau suatu hadis, ketetapan Allah atau Rasulnya yang mengandung tahrim, mengandung peng pengharaman itu muncul karena ada tuntutan meninggalkan yang bersifat mesti harus. Contoh, Contohnya adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zi, zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina. Ngedeketin aja nggak boleh. Apalagi melakukannya. Apalagi berzinahnya. Nah, di sini kita lihat ada larangan dari Allah. Wala Jangan kau dekatkan. Larangan ini jazim. Mesti, mesti. Yaitu mesti kita taati larangan ini. Tidak boleh. Yaitu orang melakukan persinahan. Nah, larangan yang bersifat seperti ini, jazim. Itu mengandung unsur tahrim, pengharapan. Oleh karenanya, zina hukumnya menjadi haram. Jadi kenapa zina haram? Karena ada tahrim. Di mana tahrimnya? Firman Allah yang berbunyi wala takrobus zina. Loh kok bisa wala takrobus zina menjadi tahrim? Karena dalam wala takrobus zina ada tuntutan meninggalkan perbuatan yang bersifat mesti. Ini pelajaran usul fikih begitu, saudara. Jadi dia dia diurut. Kalau pelajaran fikih gampang, apa robot zina. Selesai. Itu namanya pelajaran figi. Kalau usul figi nggak begitu. Kenapa zina haram? Kenapa zina menjadi haram? Karena ada tahrim. Di, di dalam firman Allah yang berbunyi walatak robus zina. Lo unsur tahrimnya di mana? Ada tuntutan meninggalkan perbuatan. Nah, kok bisa bisa tuntutan meninggalkan perbuatan menjadi haram bukan makruh saja? Karena tuntutannya bersifat mas hati. Nah, baik. Sekarang tuntutan meninggalkan yang kedua yang bersifat tidak mesti. Nah, yang bersifat tidak mesti maka mengandung unsur karoha, pemakruhan, pemakruhan. Sehingga suatu masalah yang terkena pemakruhan hukumnya akan menjadi makruh. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tas'alu an asya'a Intub tasukkum. dengan aneka ragam masalah yang nanti kalau diungkap jawabannya akan menyulitkan kamu. Masa ini ayat teguran dari Allah untuk para sahabat. Jadi jangan terlalu banyak akan memberatkan mereka. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Potong sapi, al-baqarah, sapi betina. Nah sekarang kalau Allah udah suruh, potong sapi betina. Boleh gak motong sapi betina yang mana saja? Boleh. Tapi Bani Israel pakai nanya, sapinya yang bagaimana? Nah, karena dia nanya, dapat jawaban. Sapinya disebutin warnanya, disebutin sifatnya, saudara. Enggak puas, nanya lagi. Ditambahin lagi kriterianya. Nah, akhirnya apa? Jadi susah dia nyari. Hampir-hampir dia tidak bisa lakukan perintah tersebut. Nah makanya umat Nabi, sahabat, dikasih arahan oleh Allah. Belajar tuh dari kaum Yahudi. Latas alu an asya'a intub dalakum tas hukum. Jangan. Jangan terlalu banyak tanya. Nanti kalau diungkap kamu jadi sulit. Makanya kalau terlalu banyak nanya nggak penting hukumnya makro Saya kasih contoh. Nanti kita sebelum tutup pesantren Ramadan ada ujian. Saya kasih ujian. Saya bilang besok kita akan ujian usul fikih. Ada yang nanya, Habib, ujiannya pakai bahasa apa? Pakai nanya. Kalau dia nggak nanya, mungkin saya kasih bahasa Indonesia. Karena dia tanya, oh bahasa Arab. Dia nanya. Eh terus ada yang nanya, Habib, nanti kalau ditanya dalil, uh, dalilnya itu apa mesti ditulis dalam bahasa Arab? Oh mesti. Mesti. Dia nanya. Padahal kalau dia nggak nanya, dia boleh jawab bebas. Umpamanya Allah itu maha esa, tunggal. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Selesai. Tapi karena dia nanya, tulis ayatnya. Eh dia nanya lagi. Habib nanti kalau ayatnya udah ditulis, apa perlu ditulis nama surat sama nomor ayat? Oh perlu. Padahal kalau dia nggak nanya, dia tulis, nggak usah nulis nama surat nomor ayat, nggak apa-apa. Sudah benar. Karena dia nanya, saya tambahin. Berarti kalau dia nggak tulis, saya salahkan. Eh, yang ujung nanya lagi, Habib terjemahnya perlu gak? Nah, karena ditanya, ya kita bilang, oh perlu, harus. Ada yang nanya lagi nambahin, Habib, apa cukup dengan Al-Quran saja? Apa nggak perlu hadis juga dalilnya? Nah, karena ditanya, saya bilang, ya pakai hadis. Udah dibilang pakai hadis, pakai nanya, perawinya perlu ditulis gak, Habib? Masya Allah. Itu namanya nanya nyusahin diri, saudara. Jadi sebetulnya ayat tadi bisa kita pakai. Latas aluan asya'a intub dalakum tasukum. Aneka ragam masalah yang kalau nanti dijawab, diungkap, kamu jadi susah. Kalau soalnya, eh, apa hukum sholat? Umpamanya pertanyaannya begitu. Nah, nanti nih saya kasih soal, apa hukum sholat? Nah, anda terima. Jawab aja, wajib, selesai. Jangan pakai nanya, Beb, ini perlu dalilnya kan nih? Ini dalilnya pakai bahasa Arab gak nih? Karena Anda tanya, saya jadi wajibkan. Kalau Anda tidak tanya, saya tidak wajibkan, saya tidak haruskan. Nah inilah Allah membimbing para sahabat Nabi. Jadi apa yang Allah udah jelasin, ambil. Apa yang Allah belum jelasin, ah itu kesempatan. Itu rukhsah dari Allah, bukan Allah lupa, bukan. Allah kasih. Allah kasih kesenggangan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keluasan supaya kita menjalankan agama jadi nggak sempit, saudara. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, itu contoh. Jadi contohnya yang makruh seperti itu. Kenapa banyak tanya menjadi makruh? Karena ada uh, unsur pemakruhan dalam nas syariat. Nas yang mana? Ayat Al-Qur'an. Bagaimana ayat itu bisa mengandung unsur pemakruhan? Karena ada larangan dari Allah. Tapi larangan, tapi kan larangan. Kok bisa enggak haram, bisa makruh? Karena larangannya sifatnya tidak mesti, tidak jazim. Sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi memang usul fikih begini. Makanya kemarin saya katakan, ibarat makan kacang ini. Beli kacang mentah dulu. Nah, dikupas kulitnya, dipleketin, pakaiin garam, rendam, ah, disimpan, digoreng, ah, pakai minyak, ada kompor, udah mateng, Nah, jadi fikihnya. Kalau udah matang jadi fikih nih. Kalau udah matang jadi fikih. Nah, itu yang paling bawah tuh fikih. Jadi wajib, jadi mandub, jadi haram. Nah, yang bawah itu disebut ahkamul fikhi. Yang bawah itu disebut al-ahkamul fikhiyah. Nah, baik. Sekarang kita pindah ke tahyir. Apa maksud tahyiran? yaitu mukhayyarun bainal fi'li wat tarki. Jadi pilihan antara melakukan dengan meninggalkan. Kita diberi kebebasan. Mau melakukan boleh, mau meninggalkan juga boleh. Nah ini, yang seperti ini disebut mengandung unsur ibahah, pembolehan. Mengandung unsur ibaha. Nah, suatu masalah yang dibolehkan, maka hukumnya menjadi boleh. Menjadi mubah. Menjadi mubah. Nah, sekarang baik. Saya uraikan sekali lagi. Tadi wajib dan mandub sudah. Sekarang haram. Jadi haram itu apa? Haram itu ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Itu yang berdosa melakukannya, tapi berpahala meninggalkannya. Ngerjainnya dosa, ninggalinnya pahala itu. Apa? Haram. Ngerjainnya dosa, ninggalinnya pahala. Itu disebut haram. Nah, sedangkan makruh yaitu malayu akobu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Tidak berdosa, nggak disiksa. Yaitu orang yang melakukannya. Tapi meninggalkannya lebih baik. Kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Itu yang disebut makruh. Dan makruh ini kedudukannya saudara ada dua. Ada yang disebut makruh tahriman, ada yang disebut makruh tanzihan. Apa itu makruh tahriman? Makruhnya kencang. Walaupun Kenapa makruhnya bisa kencang? Karena masih bisa membawa madarat untuk orang yang melakukannya. Seperti ulama yang mengatakan rokok itu makruh, maksudnya makruh tahriman. Yang mendekati haram. Kenapa? Karena rokok itu disepakati oleh para atiba, oleh para dokter, yudirul insan, yadurul insan, madarat. Jadi nggak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat. Karena rokok itu madarat, ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh, makruh tahriman. Tapi kebanyakan fukoha, khususnya dari mazhab asyafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bukyatul Mustarsidin, nah, di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. itu tembaku. Diharamkan. Al-Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad, sahib Ratib, mengharamkan rokok. Nah, jadi sebelum Wahabi mengharamin, Habaib udah mengharamin dari dulu, saudara. Nah, kenapa ini sengaja saya sampaikan? Sebab kadang-kadang sekarang ini kalau ada Habib, ada Ustadz, ada Kiai, nggak ngerokok, langsung dituduh Wahabi. Oh tuh Habib bilang rokok haram. Itu Kiai. Dia pikir Wahabi ini yang mengharamkan saudara. Betul Wahabi mengharamkan rokok, tidak salah. Tapi bukan Wahabi saja yang mengharamkan rokok saudara. Ulama-ulama habaib yang fukoha, yang ahli fikih, Saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Dari ulama-ulama yang fukoha. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fukoha mayoritas. Dari mazhab syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan mak makruh, tapi ingat makruhnya tahriman. Nah kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari, itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh, saudara, sekali-sekali. Kita kerjain sekali-sekali. Itu makruh. Karena kalau terus-menerus kita lakukan, khawatir nanti kita menjadi ihan, ihtiqar. Menjadi menyepelekan hukum. Nah kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram. Bukan jadi makruh lagi. Itu yang makruh tahri, tahriman. Nah, kita bisa pahami di Indonesia ini memang kebanyakan kiai menyatakan makruh tahriman, kita mesti legowo, kita mesti apa namanya berlapang dada, karena memang di banyak daerah rokok ini sudah menjadi tradisi. Ah, apalagi kalau Anda datang ke wilayah Madura, hampir tiap kiai punya gudang tembakau itu. Nah, nah jadi artinya artinya kita tidak aget. Nah, karena itu ini persoalan khilafiyah, persoalan furu' tidak perlu kita besar-besarkan. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. Saya ikut fatwa Habib Abdullah bin Awil Haddad, Habib Utsman bin Yahya, Sohibul Bogya, dan juga ulama-ulama lainnya. Karena madarat rokok tidak diragukan. Madarat rokok itu kiri. Nah karena itu saya minta kepada Anda, kalau Anda belum pernah merokok, jangan mulai merokok. Karena merokok itu ada unsur idman, bukan iskar. Idman. Idman dengan iskar beda. Iskar memabukkan. Kalau idman membuat orang ketagihan. Dan dahsyatnya, idman tinggi daripada idman yang dimiliki oleh minuman keras. Nah, jadi bikin orang ketagihan itu lebih cepat rokok daripada minuman keras. Jadi rokok itu kalau orang sudah kena, itu saraf-saraf semua itu minta setiap saat untuk kita menghisap. Maka itu yang belum kena. bagi yang sudah terlanjur merokok, saya nasihatkan untuk berusaha merokok. Tidak bisa sekaligus kurangi sedikit demi sedikit. Insana supaya bisa hilang sekaligus. Gampang. Kalau mau hilang sekaligus, punya haram. Selesai. Ya kan kalau kita bersinah. Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak menenggak minuman keras? Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak berjudi? Karena kita yakin haram. Kenapa kita merokok? Karena kita nggak yakin haram. Makanya kalau kita yakin haram, paling gampang berhenti merokok, saudara. Selama Anda masih yakin makruh, apalagi yang yakin mubah. Kalau yang yakin mubah, udah susah. Yang yakin makruh, masih ada harapan dia berhenti, saudara. Nah, tapi kalau yang mengatakan haram, dia akan mudah berhenti merokok, saudara. Itu saya hanya memberikan solusi, tapi ingat, ini masalah khilafiyah. Nah, jangan haram apa namanya rokok ini dijadikan masalah akidah. Udah gitu rokok dimasukkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Orang merokok berarti berbuat munkar. Acak-acak warung rokoknya. Nah, boleh. Jadi yang boleh nahi munkar itu yang kemunkarannya disepakati mujma'ale. Jadi kalau ada al-munkar al mujma'ale, munkar yang disepakati seperti zina, itu kan disepakati munkar. Minuman keras disepakati munkar. Kalau yang munkarnya disepakati, wajib kita nahi munkar. Tapi kalau yang munkar tidak disepakati, seperti rokok nggak disepakati munkarnya. Tidak boleh kita nahi munkar. Yang boleh hanya dakwah. Dakwah ajak supaya dia berhenti. Karena dia tidak disepakati. Sepakati. Nah itu yang perlu kita ketahui uh, tentang persoalan beberapa hukum tentang makruh. Nah, yang terakhir mubah. Mubah itu boleh. Atau disebut juga jais. Disebut juga halal. Nah, itu sama tuh. Mau sebut halal boleh, mau sebut mubah boleh, mau sebut jais juga boleh. Nah, pengertiannya sama dalam fikih. Seperti tadi, yang haram. Haram itu ada nama lain. Mahzur, itu juga haram. Mahrum, itu juga haram. Mamnu, itu juga haram. Jadi kalau ulama mengatakan hadza mamnu, hadza mahrum. Nah, itu maksudnya haram. Nah. Nah, inilah selesai sudah kita dari pemaparan al hukm taklifi. Jadi al hukm syar'i ada taklifi, ada ghair taklifi. Nah, sekarang yang kedua, al hukm syar'i ghair taklifi. Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi atau menjadi syarat atau menjadi larangan dari suatu perbuatan. Contoh, perempuan haid tidak boleh sholat. Haid itu mana? Haid itu larangan untuk sholat. Nah ini bukan hukum. Ini maksudnya ini bukan hukum taklifi, bukan. Ini namanya hukum wadai. Tapi syar'i taklifi hukum syar'i, wadai juga hukum syar'i. Cuman yang taklifi ada pembebanan untuk dilakukan dengan perbuatan, sedangkan wadai saudara nah ini bukan taklif, dia bukan pembebanan, tapi dia hanya merupakan peletakan untuk kesempurnaan daripada suatu amal ibadah. Nah, nanti kita akan bahas dengan panjang lebar apa itu sabab, apa itu syarat, apa itu mane dan lain sebagainya. Nah, inilah pelajaran kita untuk usul fikih pada kesempatan ini. Ada yang bertanya? Saung Abu Bakar sebelum kita tutup. Saung Saidina dari Saung Abu Bakar. Saidina Umar, silakan. Mulakhbat. Nah. Maaf, jadi bukan PKS, PSK. Nah, ya ini orang PKS bisa ngamuk nanti. PKS itu partai Islam. Silakan teruskan. Maksudnya PSK, ya. Betul. Ya, pertanyaannya Ya. Ya, jadi begini saudara. Jadi yang namanya mukallaf adalah ketentuan syariat. Jadi kalau anak, anak laki dulu. Saya mulai dari anak laki. Kalau dari anak-anak laki umur 11, 12, 13 karena sering menonton film-film porno menggunakan internet. Nah, kemudian sampai dia melakukan hubungan intim, zina dan lain sebagainya. Padahal dia belum pernah mimpi. Dikatakan dia sudah balik atau tidak. Setahu saya, kalau seorang anak-anak umur 11, 12, 13, terus menerus dia melihat film porno, maka ini akan menggerakkan sahwatnya dan mempercepat daripada uh, Sehingga justru itu yang akan membuat mimpi lebih cepat. Karena mimpi itu, saudara, ada aneka macam. Satu, ada mimpi yang disebut ar ruya as Mimpi yang benar. Ini mimpi yang datang dari Allah. Mimpi itu pasti benar. Dan ini nggak mesti nabi, nggak mesti orang Islam. Kadang-kadang orang kafir yang mimpi, seperti mimpinya Fir'aun. Nah, waktu mimpinya Fir'aun diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ternyata mimpi tadi punya arti. Itu mimpi benar. Nah itu namanya ru'ya sadiqah. Nah mimpi yang semacam ini punya makna. Ada lagi yang kedua. Mimpi nah, mimpi daripada syaitan. Jadi mimpi yang merusak. Nah cirinya biasanya mimpi-mimpi semacam ini nggak beraturan. Kalau mimpi dari Allah itu beraturan, ada kronologisnya, melekat dalam ingatan, saudara. Nah itu biasanya mimpi begitu punya arti. Tapi kalau mimpi dari setan, ini biasanya mimpinya menakutkan, mimpinya nggak jelas, eh, kadang-kadang tuh mimpi berubah-ubah. Nah ini semua mimpi dari setan, apalagi mimpi yang menyesatkan. Ada lagi jenis ketiga. Jenis ketiga adalah muhaddatsatun nafas. Keinginan hati. Kita pengen makan duren. Udah lama nggak makan duren. Eh tidur ngimpi makan duren. Itu muhaddatsatun nafas. Makanya saya katakan di sini keinginan seseorang itu akan menggerakkan hormon-hormon tubuhnya dan itu akan terbawa dalam mimpi. Jadi kalau orang-orang anak-anak ini sudah nonton film porno dan lain sebagainya, itu akan terbawa dalam mimpinya. Mimpinya bisa lebih cepat untuk dia dewasa. Jadi kalau dia ngaku belum mimpi, saya nggak percaya. Jadi orang-orang karena ada keinginan dia. Keinginan itu kencang. Begitu dia pengen zina, pengen zina. Tapi dia belum berani untuk melakukan zina. Maka itu akan menciptakan mimpi-mimpi dalam hidupnya. Begitu dia mimpi, dia balik sudah. Jadi dipercepat oleh teknologi tadi. Tapi tetap tidak merubah hukum. Jadi begitu dia sudah eh, mengalami junub, berarti dia sudah balik. Nah, begitu juga wanita. Wanita ini kalau dia dia dirangsang, nah itu apalagi kalau dia jadi pelacur, dirangsang, eh, bagian-bagian sensitif daripada tubuhnya hormonnya, kelenjarnya, itu akan lebih cepat dewasanya. Nah, jadi omong kosong kalau dia tidak dewasa di atas umur 9 tahun. Nah, jadi ini yang mesti kita mesti mesti kita ingatkan. Jadi hormon-hormon itu tadi kelenjar tadi dipercepat sehingga headnya pun juga bisa lebih cepat. Nah, ini yang perlu perlu kita yang jelas kalau orang belum balik baik laki-laki maupun perempuan melakukan suatu dosa, dia nggak dosa. Masih kecil. Dia belum mukallaf tapi perbuatan dia tetap munkar. Maka itu yang Allah perintahkan nahi munkar, bukan nahi maksiat. Setiap maksiat pasti munkar, setiap munkar belum tentu maksiat. Contoh, orang dewasa berzina, maksiat, itu pun juga munkar. Anak kecil mencuri mangga di rumah tetangga, dia nggak dosa, bukan maksiat, tapi munkar. Perbuatannya harus dicegah. Orang tuanya mesti cegah. Nah, maka itu setiap maksiat pasti munkar, setiap munkar bukan belum tentu maksiat. Ini diuraikan dengan sangat bagus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab khusus di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beda antara maksiat dengan munkar. Oh, luar biasa pembahasannya. Nah, karena itu sekali lagi yang Allah perintahkan yaitu an-nahyu anil munkar, bukan an-nahyu anil maksiat. Kalau Allah perintahkan nahyu anil maksiat, Berarti anak kecil berzina nggak boleh kita larang. Anak kecil mencuri nggak boleh kita larang karena bukan maksiat pihak hakim. Tapi yang diperintahkan nahi munkar. Jadi kalau anak kecil berzina wajib kita larang. Orang gila berzina wajib kita larang walaupun itu bukan maksiat pihak hakim. Jadi saya rasa jelas itu. Nah itu yang perlu kita kita sampaikan. Saya pikir sudah jam 12 lewat masih ada saung Umar, saung Sayyidina Utsman. Saung Sayyidina Ali. Ya, Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan sangat bagus? Pertanyaan begini sangat bagus, apalagi dari kalangan muda. Sebab ada fatwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini dari kelompok tertentu yang mengatakan menonton film porno itu tidak maksiat. Tidak berdosa. Nah, jadi mereka katakan, kenapa? Karena nggak ada dalilnya, kata mereka. Apa dalilnya? Menonton film porno itu nggak boleh. Oh, kalau dikatakan, ya, tapi kan dia lihat aurat. Dijawab sama dia, itu bukan aurat. Itu film. Aurat itu langsung di badan orang. Nah, karena dalam kitab fikih disebutkan, kalau Anda melihat perempuan langsung, bagian tubuh sebelah dalamnya itu lihat aurat. Tapi kalau Anda lihat cermin, kelihatan di balik cermin, itu bukan aurat, itu pantulan. Dibariki oleh mereka begitu. Yang gak boleh kan lihat aurat. Yang kita lihat bukan aurat. Yang kita lihat pantulannya. Yang kita lihat elektromagnetiknya. Yang kita lihat gambarnya. Jadi apa dalilnya? Nonton film porno itu haram. Nah, maaf, ini kelompok ini di Jawa Barat cukup banyak. Dia mengatakan nonton film porno tidak haram. Nah, jawabnya ayat ini. Allah menyatakan wala taqrabus zina. Jangan kamu mendekati zina. Artinya, perbuatan apa saja yang menjadi muqaddimatus zina, yang menjadi pengantar kepada zina, haram. Jangankan nonton film porno. Anda lihat tiang ini sambil dibayangin indah, cantik. Ini perempuan telanjang. Haram Anda lihat tiang ini, saudara. Berarti tiang ini jadi mazonatul fitan tidak? Maduratul Fitan. Itu di kitab fikih disebut. Ngeliat tiang saja kita bayangkan yang bisa mendorong kita bersinah haram. Nah kalau ngeliat tiang lagi haram, apalagi lihat film porno. Saya rasa jelas itu. Jadi artinya, yang diharamkan itu bukan hanya zinahnya. Tapi pengantar zinah. Pengantar zinah itu banyak. Selaman dengan perempuan yang bukan mahram melihat memandang perempuan yang bukan mahram, melihat gambar-gambar porno, berhulwat dengan perempuan yang tidak halal untuk kita, itu semua pengantar zina. Pengantar zina apapun haram. Haram, bukan zinahnya saja yang haram. Pengantar zinahnya juga haram. Itulah karenanya rahasianya, kenapa Allah tidak mengatakan, wala taznu, jangan kamu berzina. Tapi Allah menyatakan, wala zina. Kalau Allah mengatakan, wala taznu, Jangan kamu berzina. Nah bisa-bisa nanti pacarannya boleh. Pelukannya boleh. Ciumannya boleh. Kan yang nggak boleh zinahnya. Tapi kalau Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Berarti gandengan tangan yang gak boleh, selamannya bersama perempuan yang bisa menggerakkan sahabat kita gak boleh, termasuk menonton film-film porno yang ada. Itulah pemahaman wala taqrabuz zina. Taib. Silakan. Kenapa? Sebentar, iya. Ya. baik. Nah, sekarang pertanyaannya sudah bergeser. Pertanyaannya sudah bergeser soal musofah. Soal selaman dengan perempuan yang bukan mahram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah para fukohatnya bahwa berselaman antara laki-laki dengan perempuan ajanib hukumnya adalah haram. Ajanib yang sudah dewasa. Kecuali yang diperdebatkan yang sudah lanjut usia. Perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia karena dalam persoalan pemakaian jilbab pun mereka ada ada ada kelonggaran tidak seperti anak-anak gadis remaja. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah cukup umur, yang sudah tua, yang tidak akan menggerakkan syahwat kita, sebagian ulama membolehkan kepada perempuan-perempuan yang sudah sudah berumur. Begitu juga anak-anak perempuan yang selaman cium tangan dengan para kiai, para habib yang sudah cukup umur, sudah lanjut, yang dia udah nggak ada keinginan dengan dunia, banyak ulama membolehkan. Jadi intinya sebetulnya madonatul fitannya yang mesti kita jaga. Madonatul fitan. Tapi kalau ada anak muda, cium tangan nenek-nenek 95 tahun, setiap cium tangan tergerak dia. Haram. Nah, ini bukan soal bukan soal umurnya. Tiap selaman tergerak, tiap selaman tergerak. Haram. Walaupun usianya sudah lanjut. Berarti apa? Madonatul fitannya belum hilang, saudara. Nah, kenapa ketawa? <laughs> Tapi jelas kan? Nah, jadi sekali lagi yang muda-muda tolong hindarkan. Yang tidak halal bagi kita kecuali yang sudah uzur, yang sudah tua, yang tidak menggerakkan sakwat lagi. Seperti tetangga yang sudah tua dan lain sebagainya. Kalau kita nggak cium tangan, tadi dianggap nggak hormat. Itu sudah jadi tradisi. Tapi kalau tetangganya muda cantik, jangan. Nah, tanya, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari kita bertetangga, kita berinteraksi. Sebab sekarang kalau ada perempuan dibilang kolot, ah kolot loh, soalim loh. Nah kan begitu saudara. Nah tapi inilah tantangan dakwah kita. Sekian dulu karena sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.